<clears throat> Kemaslahatannya sangat banyak. <clears throat> Namun di sini saya cukupkan kemaslahatan untuk dan kemaslahatan untuk sang anak itu sendiri. Ikhwanatina azakumullah. Ketika anak itu ditarbiyah dengan tarbiyah islamiyah, diniyah yang sahih. Lalu Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya, hidayahnya kepada anak-anak kita. Dengan sebab tarbiyah tadi menjadi anak yang saleh, salihah maka orang tua ini akan mendapatkan kemaslahatan yang sangat besar, yang luar biasa. Tiada tara, tidak mungkin digantikan dengan dunia dan seisinya. Orang tua akan mendapatkan kemaslahatan duniawi, duniawi ya. Orang tua akan mendapatkan kemaslahatan nanti di alam barzakh Orang tua nanti akan mendapatkan kemaslahatan di yaumul qiyamah. maslahat duniawiyah, maslahat barzakhiyah, maslahatun ukhrawiyah. Masing-masingnya tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Adapun kemaslahatan duniawiyah selama di dunia ini yang akan dihasilkan diraih oleh orang tua ketika anak-anaknya Ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, diniyah, sahihah menjadi anak yang sah dan salihah ialah faedah yang paling besar. Orang tua itu nanti akan mendapatkan bakti dari sang anak. Anaknya akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul aulad liwalidihim Bakti anak-anak untuk orang tuanya. Baktinya anak ini luar biasa. Sangat besar, sangat agung. Berharga nilainya. Tidak mungkin diganti dengan dunia dan seisinya. Terutama barakallahu fikum ketika orang tua tersebut sudah mulai masuk usia senja sudah mulai tua, sudah mulai lemah tenaganya, fisiknya, badannya, dia akan mendambakan anak-anak soleh dan solehah yang menjadi kurrotul ayun bagi dia, penyejuk mata bagi dia, yang menyenangkan pandangannya, yang menyenangkan telinganya, pendengarannya, yang menyenangkan hatinya, dia merasakan seada kebahagiaan yang sangat memandang anak-anaknya soleh dan soleha. Dia pun juga merasakan langsung bakti sang anak kepadanya. Itu anak akan menghormati dia, akan memuliakan dia, akan mengagungkan dia dalam batas syariat akan mengkhidmat dia, akan melayani dia, akan mengayomi dia, memperhatikan dia. Di saat-saat di mana orang tua itu sangat memerlukan yang seperti ini. Ketika dia sudah tua, sudah senja, sudah lemah. Luar biasa. Walaupun dia bukan siapa-siapa. Anaknya anaknya lebih soleh daripadanya. Anaknya lebih hafid daripadanya. Lebih a'lamin Mungkin anaknya sudah menjadi ini, sudah menjadi ini sebagai kader-kader dakwah di masa akan datang. Orang tua akan mendapatkan berkahnya, mendapatkan imbas positifnya dari sang anak. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Tidak mungkin digantikan dengan dunia dan seisinya. Orang tua dikasih harta yang melimpah sama sang anak. Nih, bah, ini, mi, tak kasih miliaran seneng ya seneng juga sih Masuk nggak seneng ya tapi anak-anaknya tidak perhatian sama mereka dibiarin tidak ada khidmat, tidak ada ihtiram, tidak ada ikram, tidak ada penghormatan, tidak ada pemuliaan, tidak ada perhatian. Tidak ada. Sudah, Bah, Mi, saya taruh di sini ya. Buatkan rumah yang bagus untuk Abah sama Umi. Apa yang diminta jangan khawatir. Dipenuhi semuanya. Ini ada Mbok Fulana ini ada Pak Fulan. Mbok Fulana yang ngurusi semuanya, Pak Fulan yang mengantar kemana-mana. Kamu mau kemana nak? Sibuk pak. Ya kamu sibuknya apa? Ya bisnis saya masih banyak pak. Saya punya banyak urusan. Saya punya banyak usaha yang harus saya kembangkan. Saya harus ini, saya harus itu. Urusan saya banyak pak. Tidak sempat. Ditinggal sama itu anak. Ditinggal sama, sama itu anak. Masya Allah. Orang tuanya sehari-harinya yang dia pandang hanya mbok fulana. Yang dia pandang cuman fulan. Gak ada lagi yang lainnya. Hmm? Dia senang kucing, ya akhirnya pelihara kucing. Dia senang ayam, ya akhirnya pelihara ayam. Dia senang domba, pelihara kambing. Tapi kok jadi jorok gini ya, rumahnya bagus kayak gitu. Sehari-hari yang dia lihat ya kambingnya itu, ya ayamnya itu, ya itiknya itu, ya ikannya itu. Dia kepingin ngobrol, ngobrol sama siapa? Masa sama Mbok Nem. Dia kepingin sharing, sharing sama siapa? Sakit. Telepon anaknya, nak, abah sakit. Iya pak, nah nanti diantar ke sama Pak Fulan. Langsung aja di rumah sakit yang gini gini gini. Masuk rumah sakit yang paling mentereng, tak sama Rinda itu. Di rumah sakit tambah sakit tambah sakit. Dihubungi, Pak ini bapak tambah sakit ini. Loh, kasih obat yang paling mahal, obat yang paling bagus, perawatan yang paling bagus. Jangan khawatir, saya transfer. Tambah sakit pak. Nanya, kata pak sopirnya itu. Bah, abah perlu apa sih? Perlu anak saya. Saya sudah rindu sama anak. Saya sudah rindu sama cucu. Saya sudah kepingin ngobrol sama mereka, kepingin duduk bercengkrama dengan mereka, makan bersama dengan mereka, sendaguro bersama dengan mereka. Saya kepingin ke masjid dituntun sama mereka. Itu yang tua, ini masih muda-muda kayak gini ini nggak mikiri. Belum ada penghayatan. Coba tanyakan yang sudah sepuh-sepuh yang tua-tua itu ditinggal jauh sama anak-anaknya ini ke sana, ini ke situ dan segala macamnya. Dia bahagia sama ikhwan-ikhwan yang ada kalau sama-sama ikhwa. Coba di luar sana sama siapa dia? Yang namanya kebahagiaan itu bukan materi. Bukan rumah yang mentereng, bukan mobil yang mewah, bukan tanah yang luas. Di sini yang namanya saada itu. Kebahagiaan jiwa, kebahagiaan hati, kedamaian, ketentraman. Itu didapatkan dari anak yang berbakti kepadanya. Walaupun dia apa adanya kehidupannya, rumahnya nggak mentereng, hartanya nggak banyak, tapi perlakuan anak yang soleh ini sangat membuat dia bahagia. Betul-betul dimuliakan tuh orang tuanya. Anaknya tidak berani ngomong macam-macam sama orang tuanya. Tidak mungkin teriak di hadapan orang tuanya. Dihormati, dimuliakan. Seolah dia seorang raja. Dan memang raja orang tua itu. Kelihatan orang tuanya sedang layeh-layeh, atau layeh-layeh gitu. Ya, sedang rebah-rebahan begitu. Nampak guratan-guratan tua di wajah beliau agak lelah nampaknya. Anak yang soleh, nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih. Nih pak, semiliar, nggak punya duit. Duduk di samping bapaknya, di samping umiknya dia pijet telapak kakinya, dia pijet eh, betisnya, dia pijet pundak dan kepalanya sambil berbincang-bincang segala macamnya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Yang diharapkan oleh orang tua dari anak-anaknya. Tidak lebih daripada itu. Itu hanya didapatkan dengan sebab itu anak soleh dan soleha. Sekelumit sedikit ya kan. Itu namanya gambaran kehidupan. Saya belum tua, tapi saya punya orang tua. Saya belum tua, tapi di sekitar saya banyak orang tua ilmu didapatkan dari tajrubah, dari khibrah, dari penghayatan kehidupan. Tanyakan kepada mereka yang telah tua-tua itu. Mereka sangat mendambakan di usia tua, di hari tua, di masa tua, mendapati anak-anaknya, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berbakti kepada Allah Rabbul Alamin mentaatinya, berbakti kepada orang tuanya, memperhatikan orang tuanya, mengayomi orang tuanya. Bakti orang tua. Itu luar biasa. Bakti anak kepada orang tua. Ini ada anak soleh ya ini luar biasa kemaslahatannya itu. Tidak mungkin diganti dengan dunia seisi. Maslahat dunia. Lebih diperlukan lagi ketika orang tua ini sudah meninggal dunia. Ketika kita sebagai orang tua telah wafat masuk ke alam barzakh. Tidak mungkin lagi yang namanya beramal. Di sana hanya ada azabul qabr atau naimul qabr. Yang bisa sampai kepada mereka hanya doanya anak yang soleh. Ida matal insan yang kata amaluhu ila min salas. Ketika seorang insan itu mati, maka terputus amal dia kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat. Apa yang ketiga? Awaladin salihin yad'ulah atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Rasul mengatakan waladun soleh. Nggak semata-mata anak, tapi anak yang soleh. Anak soleh inilah yang akan terus ingat kepada orang tuanya. Walaupun orang tua telah meninggal dunia. Dia akan terus mendoakan kebaikan untuk bapaknya, untuk ibunya, abinya, untuk umiknya dengan doa kebaikan-kebaikan. Doa maghfirah. Doa supaya diangkat martabat mereka di sana. Luar biasa. Ini yang diperlukan oleh kita semua. Kalau sudah masuk di alam barzakh, harta triliunan gak bakal dibawa. Rumah yang begitu mentereng yang banyak gak bakal masuk dalam kuburan kita, gak muat kuburannya. Mobil-mobil yang banyak itu gak bakal dibawa. Harta semua ditinggal. Yatsba'ul mayyita thalas, kata Rasul. Yang akan mengikuti sang mayit itu tiga perkara. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu dia akan diikuti oleh hartanya, keluarganya, amalnya. Fayarji anhusnani wayab wa wahid. Akan pulang kembali dari dia dua perkara. Yang sisa yang cuma satu. Akan pulang dari dia, keluarganya, hartanya dan yang bersama dia adalah amalnya dia saja. Gak ada manfaatnya. Yang diperlukan saat itu ialah doanya anak yang soleh doanya anak yang soleh. Dia tidak memberi antum harta yang melimpah. Tapi dia akan mempersembahkan untuk antum doa yang tulus. Doa yang begitu uh, yang begitu ikhlas dari hati yang paling dalam. Dikarenakan kecintaannya kepada orang tua, baktinya kepada orang tua, dia akan berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan sepenuh hati, dengan setulus hati untuk kebaikan orang tua tadi. Dan itu nyampe kepada antum sebagai orang tua, terus mengalir pahala tadi, itu akan sampai kepada antum, antum di alam barzakh. Di saat-saat di tempat yang antum sangat memerlukan ini semuanya. Tidak butuh lagi dunia dan seisinya. Itu kemaslahatan anak soleh. Itu dari tarbiyah Islamiyah selama dia masih hidup. Bahkan ketika antum yang mengajari dia perkara kebaikan, antum sebagai sebab dia menjadi orang yang baik, amal yang dikerjakan sama anak-anak kamu ini, kamu dapat pahalanya. Sebagai yang menyebabkan dia berbuat demikian. Orang yang meridhoinya, yang merestuinya, yang membantu dia untuk berbuat amal kesalehan, Anda mendapatkan pahalanya juga. Terus pahala jariah. Yang ini bisa diganti dengan dunia? Tidak bisa. Diganti dengan mobil? Tidak bisa. Dengan rumah yang mewah? Tidak bisa. Semuanya di belakang anak soleh yang maju. Barakallahu Dia Di yaumul nanti lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Dengan anak yang soleh ini. Dengan sebab doanya dia selama ini kepada orang tuanya. Untuk, untuk orang tuanya. Orang tua itu nanti akan diangkat martabatnya oleh Allah Azza wa Jal. Di surga disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Majah wa ghairihi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarfa'u darajatar rajuli fil jannah faqala anna li hadha fayuqal bistighfari waladika lak sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang nanti di surga Enggak semata-mata masuk surga, tapi diangkat martabatnya dia di surga nanti. Mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga nanti. Dia mengatakan, dari mana aku dapat ini semua? Orang tua merasa nggak punya amal yang banyak. Dari mana aku mendapatkan tingkatan yang setinggi ini? Fayuqal maka dikatakan ini semua dengan sefar anakmu untuk kamu. Anak kamu yang soleh itu memohonkan ampun kepada Allah untukmu memohonkan maghfirah kepada Allah untuk buhai orang tua. Doa yang baik dari sang anak itu kamu bawa terus sampai yaumul qiyamah, sampai surganya Allah Azza wa Jal. Engkau dinaikkan martabatnya dalam surganya nanti. Ada yang kurang daripada ini? Apakah ada kemas kemaslahatan, kemanfaatan, faedah yang melebihi ini? Tidak ada. Masing-masing kita mengharapkan surganya Allah Azza wa Jal. Semua kita mendapatkan jannah yang dijanjikan bukan semata-mata jannah, tapi dar darajatun rafi'ah, rafi'ah fil jannah, fil jannah. Martabat tingkatan yang sangat tinggi dalam surganya Allah nanti. Ini semuanya asbabnya adalah waladun soleh. Waladun soleh. Targetnya antum berhasil. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Inilah saadah hakikiyah kebahagiaan yang hakiki. Inilah maslahatun hakikiyah, kemaslahatan yang hakiki. Ya ini. Apalagi mau diharapkan? Kalau yang di pikiran kita barakallahu fikum menjadikan anak itu anak yang mapan kehidupan dunianya dan memandang sisi kesolehannya, apa yang itu dapat? Yang dapat dia, yang kaya dia. Mungkin itu dapat cipratan dari harta bendanya, Bakti belum tentu. Tergantung kesolehan itu anak. Doa untuk orang tuanya ketika di alam barzah, wallahu alam bisawab. Harus waladun soleh. Martabat sendiri di yaumul wallahu alam. Tergantung anak tadi itu. Barakallahu Maka ya tina azakumullah, camkan baik-baik poin-poin ini. Ini semua akan diraih oleh orang tua dengan dia mentarbiah anaknya dengan tarbiyah salihah. Rezeki Allah yang atur. Cara mengais rezeki itu mudah. Allah akan memberikan kemampuan pada masing-masing individu makhluknya untuk mengais rezekinya. Hidayatun ammah, hidayah umum untuk makhluk-makhluk yang ada. Jangankan manusia yang diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, semut saja dikasih rezeki. Ya, Pak ya. Jangan lalat dikasih rezeki, hewan-hewan dikasih rezeki, orang kafir dikasih limpahan rezeki, mukmin jelas dikasih rezeki. Selama dia masih hidup, rezeki dia tidak akan kurang sampai dia wafat nanti, sempurna rezekinya. Tapi yang masalah adalah kesolehan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Adapun faedah yang didapatkan oleh sang anak luar biasa. Kalau anak itu ditarbiah dengan tarbiah yang benar, tarbiah dinia yang sahihah, luar biasa. Akidah dia sahihah. Keimanan dia benar. Menjadi orang yang kokoh akidah dan keimanannya. Tidak akan terpengaruh oleh berbagai macam ideologi kufur, pemahaman sesat, syubhat lewat kokoh dia punya akidah, kokoh dia punya keimanan, kokoh dia punya manhaj dengan tarbiyah yang dia uh, ambil selama ini. Ibadahnya akan bagus, akan giat, jadi hamba Allah yang saleh, bertakwa kepadanya. Akhlaknya akan bagus, muamalahnya akan baik. Ketika dia berdakwah, dakwahnya akan bagus. Jadi hamba Allah yang saleh, bertakwa kepadanya, bagus dan berperkara akidahnya sampai ada adabiahnya. Ini kondisi sempurna para seorang insan, seorang muslim. Ketika itu anak dari semenjak kecil terbiasa dengan kesolihan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Itu dia akan mendapatkan efek positifnya sampai dia tua nanti. Sampai dia mati untuk dia, cucunya, cucu-cucu dia. Dia akan mendapatkan uh, kemaslahatan duniawiya pada dirinya, pada hanya, pada keluarganya, pada agamanya akan dia proses semua tadi. Ketika dari semenjak kecilnya dia terbiasa dengan ilmu, dengan amal, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. jamkan baik-baik sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Tirmidzi wa ghairi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas beberapa kalimat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma suatu hari aku pernah ada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala beliau mengatakan ya hulam yang dipanggil siapa yang masih kecil-kecil nak gitu. ya hulam inni u'allimuka kalimatin ajarkan aku mau mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang pertama yang perlu sebutkan ialah ihfazillah yahfazka Ihfazillah tajidhu jahak. Wahai anakku, wahai anak muda, jagalah Allah. Allah jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Menjaga Allah itu dimaknakan oleh para ulama menjaga haknya Allah, hakul ibadah, menjaga batas-batas agama Allah, menjaga perintah Allah dengan cara mengerjakannya, menjaga larangan Allah dengan cara meninggalkannya. Intinya beramal saleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Laksanakan perintah jauhi larangan. Beribadah kepada Allah dengan, cara yang benar, beragama dengan lurus. Hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Jadilah anak saleh. Jadilah anak yang bertakwa, jadilah anak yang beriman. Jagalah Allah. Ini yang dinasihati yang masih muda-muda ini. Apa pahalanya? Apa faedahnya? Apa kemaslahatannya yang dia raih nanti? Rasul mengatakan ya yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah wahai anakku. Allah akan menjaga kamu. Dalam syarahnya antum, antum perhatikan penjagaan Allah kepada dia dua macam. Dijaga kemaslahatan kemaslahatan duniawiyahnya. Allah akan jaga fisik badan dia Allah akan jaga harta bendanya. Allah akan jaga keluarganya. Allah akan jaga anak-anak dia. Allah akan jaga keturunan dia. Tidak usah khawatir. Allah yang menjaga. Barakallahu fikum. Terkait dia. Penjagaan duniawiya. Penjagaan duniawiya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah Beliau menyatakan Ma min mu'minin yamud illa hafizahullahu ta'ala fi aqibihi wa aqibi aqibih. Tidaklah ada seorang mukmin yang mati, yang wafat, dia mukmin, melainkan Allah akan menjaga dia pada anaknya dan pada anak-anaknya, cucunya, keturunannya. Antum mengkhawatirkan apa dengan anakmu ini? Masa depan yang cerah Ustaz. Allah akan yang, yang akan menjaganya. Allah akan kasih dia rezeki yang halal yang tayyib. Nanti gimana nanti? Allah semua yang menjaganya. Fisiknya, jasadnya, hartanya, anaknya, istrinya, bahkan anak keturunannya. Itu jaminan yang disampaikan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Yahfadka yang menjaga adalah Rabbul Alamin, zat yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Allah yang menjaga jangan khawatir. Yang menjaga dia adalah Rabbul Alamin. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang menjaga bukan kita orang tuanya. Tapi Allah Rabbul Alamin. Yang kedua lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi. Penjagaan terhadap agamanya Allah akan jaga agama dia, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, dijaga dari syubhat, dijaga dari syahwat. Allah akan selamatkan dia dari berbagai macam fitnah, fitnah syubhat, pemahamannya menyimpang yang sesat, firqah-firqah yang sesat, ideologi yang menyesatkan, dijaga dari berbagai macam keharaman-keharaman, kefasikan-kefasikan, dijaga agamanya. Jadi anak yang saleh, diberi taufik, hidayah selalu oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang luar biasa. Apa gunanya kaya raya? Sesat. Apa gunanya hartanya? Banyak, menyimpang. Apa gunanya uh, rumahnya mentere, kehidupannya mapan, tapi ala bolalah Enggak ada gunanya. Anak kamu yang soleh ini ala huda. Dia petunjuk bimbingan Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Husnul khatimah yang dia raih nanti. Surganya Allah yang akan dia dapatkan nanti insyaallah taala. Itu untuk dia. Antumnya dapat maslahat duniawiyah, maslahat barzakhiyah, maslahat ukrawiyah, dia pun juga dapat maslahat uh, duniawiyah, maslahat diniyah berujung kepada maslahat ukrawiyah dia. Kita dapat, dia juga dapat. Sukses akan berjumpa kembali insyaallah di hari kiamat cita-cita seorang manusia, seorang insan yang beriman, dia, istrinya, keluarganya, anak-anaknya bisa kumpul semuanya dalam surganya Allah Azza wa Itu mungkin ketika semuanya saleh, solehah menjadi ahli jannah. Itu yang kita harapkan. Hmm? Citanya sangat tinggi, sangat jauh surganya Allah Azza Bukan tinggi itu rumahnya tinggi dua lantai. Tinggi surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum seseorang itu dianggap mulia atau dianggap rendah tergantung bagaimana cita-citanya. Kalau cita-cita dia adalah kebahagiaannya hakiki, agama yang lurus, surganya Allah Azza wa Jal, ada rajul syarifun karim, orang yang mulia berarti. Yang dia inginkan, yang dia dambakan, perkara yang sangat mahal, yang sangat mulia, jannah. Tapi kalau yang dia dapatkan, yang dia harapkan dunia, dunia, dunia. Ada Rasul Deni. Ini orang rendahan. Yang namanya dunia dinamakan dunia li'anna hadani. Yang namanya dunia disebut dengan dunia dikarenakan dia deniun rendah. Maka orang yang mendapatkan dunia rendah juga kayak dunianya. Rendah ya. Jadilah orang-orang yang mulia, jadilah orang-orang yang terhormat dengan cita-cita yang mulia, terhormat, jadi hamba Allah yang saleh bertakwa kepadanya, jadi hamba Allah yang meraih surganya di yaumul qiyamah nanti. Itu semua dengan tarbiyah Islamiah yang benar. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masya Allah, tadi kan gak banyak pertanyaan, banyak banget ini. Tanggung jawabnya yang di sini akhirnya. Masya Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله بعد berat saya والله Insyaallah. Afan Ustaz, apakah benar pemerintah kita melarang menggunakan aplikasi Telegram? Kok melarang sih? Yang saya tahu memblokir Telegram. Apa bedanya melarang sama memblokir? Kalau melarang tidak boleh menggunakan aplikasi itu. Kalau memblokir tidak bisa dipakai. Nah gitu ya. Nah, Ya sudah itu kebijakan pemerintah, apalagi yang yang kita tahu dari alasannya mereka ialah untuk mengantisipasi gerakan-gerakan terorisme, radikalisme. Masih banyak aplikasi yang lain. WhatsApp di blogger enggak? Belum ya? Alhamdulillah digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya semua medsos-medsos itu diblokir, labas sam'an wa ta'ah. Dengarkan tentang anti penguasa kamu. Masih banyak wasilah-wasilah dakwah yang lain yang bisa kita upayakan untuk berdakwah. Di zaman Rasul dulu tidak ada telegram. Tidak ada WhatsApp. Dakwah terus berlangsung. Di zaman Khulafaur Rasyidin, zamannya para imamuddin zaman sebelum sekian dekade Para ulama kita berdakwah dengan cara-cara syar'i tersebar di mana-mana dakwahnya lebih barokah. Tidak ada dulu yang namanya telegram. Wah ma'adur kama telegram. Saya aja nggak punya telegram. Tidak paham apa itu telegram. Wacap aja dipaksa punya punya wacap. Barakallah itu. Jangan gelisah gitu loh. Hah? Apa jangan-jangan antumnya gelisah dikarenakan uh, sudah kena demam telegram? Mereka mengatakan fitnahnya medsos gitu. Allah Nah, nanti terkait dengan faedah-faedah yang ada dengan media-media yang lain. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Jangan terbawa oleh banyak pihak yang kemudian mencaci maki pemerintah, merendahkan pemerintah, menghinakan penguasa dan segala macamnya dikarenakan masalah ini. Itu bukan sifatnya halus sunnah. Mencela, mencaci maki penguasa itu sifatnya kaum munafikin, sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau dirasa Eh, banyak kemaslahatan yang bakal hilang. Doakan kebaikan untuk mereka, doakan taufikul hidayah untuk penguasa kita. Itu merupakan prinsipnya harus sunnah. Barakallahu fikum. Kita mendapati, ketika itu mendapati kebijakan yang kurang tepat, ada perkara kezaliman, perkara kefasikan, antum ingkari, doakan kebaikan untuk mereka. Aslahahumullah wa hadahumullah wa lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memperbaiki keadaan mereka, memberi hidayah kepada mereka dan memberikan taufik kepada mereka kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bersikap dengan sikap salafi. Wallahu taala alamu bis Amil istri yang semanhaj. Ini masih umum ya. Semanhaj salaf. Hmm, semanhaj podo ini Oh, ya beres. Semanhaj podo sururine. Ya gak beres. Semanhaj yang sama-sama di atas sunnah. Apakah itu berarti memilih karena agamanya? Ya, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, masya Allah. Dan apabila sudah semanhaj terus kita melihat kecantikannya. Apakah karena dunia? Ya tidak juga. Sebab itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ini tambahan. Intinya adalah haji. Baru kemudian sisi itunya. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan uh, itu juga penting. Itu juga penting untuk mengamankan agamamu, mengamankan akidahmu. Kalau kamu milihnya hanya semata-mata semanhat, terus buruk rupa gitu, Akhirnya antum pas di luar terfitnah dengan perempuan-perempuan yang lain, terganggu agama kamu. Labas, ini bagus. Kalau semuanya dapat lebih akbar Agamanya baik, cantik, oh, keturunannya bagus-bagus, kaya raya, sempurna. Para kelas itu. Yang paling penting adalah fadhkar fi dzati jin tarifat yadak. Barakallahu itu Yang namanya kecantikan relatif tergantung yang memandangnya. Nah gitu ya. Pas antum memukhid pas seorang akhwat, antum pandang, masya Allah di pandangan mata antum sangat cantik. Nikahi. Barakallahu fikum. Supaya terus nampak cantik, antum pandang dia saja, jangan pandang yang lain. Itu hikmah perintah ghadul basar. Paham ya? Ghadul basar diperintahkan untuk untukkan pandangan yang pertama untuk meredam syahwat, yang kedua supaya nggak tahu yang lainnya, yang itu pandang hanya istrinya kamu saja. Harakakum sehingga serasa tercantik di muka bumi. Itu menambah mawadah, menambah uh, mahabbah. Barakallahu apakah maksiat yang terjadi pada kita bersumber daripada seorang tua kita meskipun kita telah berusaha menjadi soleh Loh. kalau antum sudah mukallaf sudah akil balik tuh dalam perkara kemaksiatan itu karena kamu sendiri dosanya kamu tanggung sendiri ketika antum beramal soleh pahalanya kamu ambil sendiri Allah mengatakan dalam firman-Nya wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebuah jiwa tidak menanggung dosanya orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seorang insan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Itu yang pertama kali. Jangan kemudian antum sok suci terus nyalakan orang tua gara-gara bapak. Eh? Saya jadi kayak gara-gara bapak bapak dulu kayak gini, aku jadi ikut-ikutan. Ya kamu ya keblinger. Kamu sudah mukalaf, kalau sudah mukalaf kamu dilepas sudah. Dosa kamu ambil sendiri, pahala kamu ambil sendiri. Salahkan diri kamu sendiri. Itu yang pertama kali. Bukan perkara yang mustahil, itu juga merupakan syukmul maksiyah dari orang tua. Jadi itu bukan terkait dengan antum, terkait dengan dia. Ketika seorang mendapati banyak musibah, banyak dalam kehidupan dia, sulit seakan-akan sempit dunia ini. Mungkin dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Dulu salafun soleh mengenali itu semua pada anaknya, pada istrinya, bahkan pada hewan-hewan tunggangan dia. Ini kok pada nggak beres kafe ini. Wah, ini nggak beres juga orangnya ini. Maka mereka beristighfar kepada Allah Azza bertaubat kepadanya, memperbaiki keadaan dirinya. Barakallah fikum. Itu terkait dengan sang pelaku. Gitu ya haruslah. Nah, kemudian antum orang tua ini gara-gara bapak, gara-gara ibu, dulunya mereka semuanya nggak ngerti salaf. Ayo saya sekarang jadi kayak gini, belatang, jadi preman. yuk ya kamu ya nggak beres. haruslah itu. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana dengan prinsip orang tua santri ketika ada peraturan di ma'had umur sekian atau kelas sekian wajib diasramakan, tapi malah memilih menarik anaknya berhenti dari ma'had, tidak mau di pondok, dipondokkan dengan alasan tarbiyah awal adalah orang tua. Masya Allah. Loh kalau antum sanggup mentarbiyah anak kamu sendiri di rumah, tarbiyah dia sendiri, nggak usah perlu ada masalah. Kenapa kok baru muncul ini kalimat setelah ada aturan di, di, di, diasramakan ketika masih kecil anaknya pulang pergi pulang pergi pulang pergi ya tarbiyah di pondok ya, ikhwan. Pas ketika saya sudah besar supaya intensif belajar jadi asramakan. Loh, tarbiyah itu orang tuanya, saya tarik. Itu namanya menggelikan. Dari awal dong semestinya. Afan Ustaz, anak saya tidak dimasukkan di pesantren ini bukan karena nggak percaya, tapi saya orang tua sanggup mendidik dia. Ya memang itu baru dari awal tarbiyah atau orang tua. Kalau sanggup tarbiyah diri. Ketika antum tidak sanggup, lembaga tarbiyah wadah tahun untuk semuanya. Paham gak? Masya Allah, luar biasa kalau dia bisa tarbiyah sendiri anak-anaknya. Luar biasa. Nyatanya gimana? Nyatanya gimana? Sanggup sendiri atau tidak? Kok diem? Nyatanya sanggup sendiri apa tidak? Jawabannya tidak. Kita memerlukan tahun. Adanya lembaga tarbiyah itu luar biasa, sangat membantu orang tua. Hatta kita orang yang dari kalangan para para ulama, para asadida, para duat memerlukan bantuan yang lainnya. Mereka punya kesibukan, ada kesibukan belajar, kesibukan dakwah dan segala macamnya. Nah, ketika dia ngajari para santri, anaknya siapa sih ngajari? Uminya, uminya juga ngajari santriwati. Yang ngajari dia siapa? Di bawah serta, belum kelasnya. dia usatnya kelasnya kelas dewasa. Anak kamu masih anak kecil, kelasnya tahfid. Siapa yang ngajari? Ya, tahun dengan yang lain kepada. Intinya ketika aturan-aturan di pondok pesantren itu untuk masalah amah kemaslahatan umum bersama selama tidak ada kemungkaran atau mukhalafah syariah dipenuhi. kelas itu itu semuanya upaya kerjasama yang baik antara orang tua dengan wali uh, yang yang di para pelaku. Terdengar suara azan, fadal al muadzin yu'adzin. Diazani dulu. Diteruskan pada azan sedikit para pelaku. Afwan Ustaz, anak tinggal berjauhan dengan orang tua. Manakah yang harus anak dahulukan? Apakah anak kembali tinggal bersama orang tua dengan memboyong anak istri? Sementara di tempat orang tua tidak ada ma'had salafi atau tetap di Samarinda ini dengan konsekuensi tetap berjauhan dengan orang tua. Yang pertama dilihat kondisi orang tuanya. Apakah ada yang mengurusi mereka selain antum? Ataukah antum ini satu-satunya anak yang harus mengurusi orang tua? Baik, kalau masih banyak yang lain dari saudaranya antum, familinya antum yang bisa menangani mengurusi orang tua di tempatnya sana, maka antum bisa tetap tinggal di ma'had ini sambil terus berkomunikasi dengan mereka via telepon, kadang ziarah dan yang lainnya membangun upaya berbakti kepada mereka. Karena mereka mesti bisa mandiri, ada yang lain yang mengurusi. Barakalafikum. Tetapi kalau antum satu-satunya anak yang harus mengurusi mereka, tidak ada lagi yang lain. Lihat kondisi orang tua tadi. Kalau mereka masih bisa mandiri, mereka masih bisa mandiri, mereka masih satu afiat, bisa mengurusi kebutuhan mereka secara pribadi. Nanti bisa minta izin kepada mereka untuk tinggal di pesantren. Sambil terus berkomunikasi dengan mereka, menghubungi mereka, menziarahi mereka, terus berbakti kepada mereka. Tetapi kalau mereka sudah sangat tua, sudah sangat sepuh, tidak mungkin mandiri lagi, hanya antum satu-satunya anak yang harus mengurusi mereka, maka antum bersama dengan mereka akan sangat bagus ketika mereka semua diboyong kemari di lingkungan yang salehah di pondok pesantren. Sampaikan dengan cara yang baku, dengan cara yang bijak. Semoga mereka bisa mengerti apa yang itu maksud. Barakallahu fikum. Nah, ya. Itu khulasah dari jawaban yang ada yang disebutkan dari para ulama una. Barakallahu fikum. E, orang tua yang jauh itu bukan berarti kita tidak bisa komunikasi ya, tidak bisa berbakti kepada mereka, bisa. Kita manfaatkan secara telepon segala macam berbakti dengan cara seperti itu. Terus dihubungi mereka, gimana kabarnya, segala macamnya. Atau dengan harta benda yang kita miliki, kita kirimkan uang ke mereka, kita kasih hadiah kepada mereka. Bisa. Kadang kita ziarah kepada mereka. Itu berbakti kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, kesolehan untuk mereka. Wah, yang penting antum dan keluarga sudah bagus, sudah bagus di lingkungan yang baik, pertahankan. Barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Masya Allah. Bolehkah Ana membuka game online? Masya Allah. Bu mikir yang lain gitu loh. Buka bisnis kok game online. Iya dipastikan segmen pasarnya ya anak-anak umum ya nggak mungkin tak anak-anak salafi main game online kalau ada anak-anak umum itu ya semua game bakal mereka mainkan ya bakal menyia-nyiakan waktu mereka sedikit banyak ada unsur ta'awun aral itmi wal udwan melalaikan ya ikhwan melalaikan cari yang lain terlalu banyak usaha-usaha yang lain yang halalan tayyiba. Nggih. Hatta antum jualan tahu goreng, tempe goreng, ha, bakwan, oh, tahu bakwan ya. Ote-ote bakwan, bala-bala goreng, pempek atau apa gitu. Atau jual di kalangan ikhwan, taruh di maksos dan segala macamnya. Lebih barokah, halal thayyiba. Itu contoh ringannya kan gitu ya. Masa nggak bisa bikin tempe goreng? Oh, bisa. Banyak sekali sisi-sisi usaha yang halal gitu ya. Kenapa harus cari yang seperti ini? Cari yang lain. Cari yang lain. Yang penting itu adalah kehalalannya, keberkahan rezekinya, bukan banyaknya. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Masya Allah. Ustadz, bagaimana cara menasehati ibu yang tidak setuju jika putrinya menggunakan cadar padahal ayahnya saja yang setuju? Yang pertama, Alhamdulillah ada dukungan dari ayah. Support bagi remaja putri untuk terus menggunakan hijabnya. Terkait dengan Umi yang belum setuju, cara yang paling bagus untuk melembutkan hatinya ialah tingkatkan baktimu kepada ibu, kepada umi dalam perkara-perkara syar'i atau dalam perkara-perkara yang mubah. Hijab terus pertahankan. Nasihatnya bukan dengan lesan, bukan dengan lesan, tapi dengan perbuatan. Itu langkah awal. Langkah awal. Ini uminya antum loh ini. Antum kalau nasihati Umi dengan lesan salah bicara, salah ngomong, naik sedikit ucapannya, durhaka kamu sama Umi. Hukumnya haram. Tapi kan dia menggar hijab, itu babnya lain. Babnya kamu berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua yang kafir. Harus berbakti kepada mereka dalam perkara duniawi. Tidak ya. boleh kamu mengucapkan kata-kata yang kasar, yang keras kepada mereka. Walaupun mereka yang kafir. Itu bedanya. Sing langka takliful qulub. Ambil hati ibumu, ambil simpati ibumu. Cara yang paling bagus tunjukkan bakti kamu sebagai remaja putri, sebagai muslimah, sebagai salafiyah, bakti yang tulus kepada ibu. Khidmat ibu, hormati ibu, muliakan ibu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Akhlaknya baik kepada umi, ngomongnya juga santun, tindakannya juga baik. Harakallah itu. Itu merubah pemandangan stigma beliau terkait dengan cadar. Mungkin yang beliau khawatirkan anaknya bercadar dikiranya istrinya kaum teroris. Waduh, putriku bercadar kayak istrinya teroris itu. Waduh, putriku bercadar ikut aliran apa lagi ini? Listrik tegangan tinggi. Sesat maksudnya. Banyak yang namanya seperti itu ya Cuma diredam dengan akhlak yang mulia dengan adab yang baik. Sementara belum bisa ngomong. Tapi setelah nanti, setelah mulai dia simpati kepada anti sebagai muslimah, sebagai anak putri, masya Allah responnya bagus, mulai pelan-pelan, kasih masukan-masukan, kasih penjelasan terkait dengan eh, bagaimana wanita harus menjaga kehormatan diri, kesucian diri dan segala macamnya sampaikan kepada Umi, ini hanya untuk calon suamiku nanti. Masya Allah. Terus nanti kamu di rumah juga jajaran di situ. Umi nggak usah wajah kamu. Ya enggak Tommy. Ya pakai hijab ketika di luar rumah, ketika bukan dengan mahramnya. Dalam rumah sama Umi nggak pakai cadar, tapi masih pakai cadar. Hah? Yang namanya orang tua kadang pemahamannya kurang. Itu nanti setelah orang tua kamu sudah simpati kepada kamu, sudah mulai senang pelan-pelan dikasih masukan set set set itu butuh proses tapi lebih bagus para keluarga daripada yang main langsung hmm, langsung datang, tidak bisa mi debat sama uminya Allah musta'an nggak bagus itu orang tuamu kamu masih wajib berbakti kepada orang tuamu wajib menghormati orang tuamu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang meninggi kepada orang tua kamu. Bil fi'il itu namanya dakwah bil fi'il barakallahu Sebelum dakwah bil maqal. Barakallahu fikum. taala a'lamu bis sawab. Apa hukumnya anak wanita mondok di luar daerah tanpa mahram di daerah tersebut? Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Yang nggak membolehkan ulama kita juga, yang membolehkan juga ulama kita juga. Yang membolehkan dengan persyaratan, bukan secara mutlak. Dengan persyaratan bukan secara, secara mutlak. Yang lebih afdal itu anak putri di pondok di dekat rumahnya sendiri Makanya masing-masing tempat harus berlomba-lomba untuk mewujudkan, merintis tarbiyah untuk nisa. Dari mulai tingkatan paut, tingkatan atfal, tingkatan tahfid, tingkatan yang yang remaja, yang dewasa, semuanya dia sendiri. Supaya nggak jauh-jauh kemana-mana. Itu yang afdal. Lepas dari semua khilaf yang ada. Bila khilaf, afdal. Bukit lingain, bisa insya Allah. Hah? Pondok ini? Bisa insya Allah. Sudah ada kan ya Putri? Alhamdulillah. Lanjutkan, perjuangkan. Nah, tinggal dikembangkan, dinaikkan kualitasnya para ikhwah di sini semuanya anak putrinya. Mutafakun alaih, nggak ada yang mengatakan tidak boleh. Semaka mengatakan, iya itu lebih akhbar. Tapi ada kalanya dia tinggal di sebuah tempat yang memang jauh dari pesantren, tidak mungkin dia jadi anak-anaknya. Maka ini akan muncul di situ. Ada khilaf ada yang mengatakan tidak boleh. Uh, alasan di kalangan salafun salih tidak pernah seperti itu. Ada yang mengatakan boleh tapi dengan persyaratan diantarkan oleh mahramnya sampai ke tempat tujuan sampai di sana ditempatkan di sebuah tempat yang aman dan dia kemana-mana dia tidak boleh safar kemanapun di luar tempat tadi itu melainkan dengan mahramnya barakallahu fikum aman di sana aman dari fitnah aman dari segala sesuatunya kebutuhan dia terpenuhi di sana tanpa harus keluar kemana-mana. Barakallahu fikum. Dan kondisi mengharuskan demikian. Allahu taala alam ketika, ketika ada pesantren yang tidak menerima uh, santri putri dari luar itu kebijakan mereka jelas. Ketika yang menerimanya ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi dan betul-betul aman nggak mungkin ditarik. Barakallahu fikum. Allahu taala alam Makanya masing-masing harus berlomba-lomba mewujudkan tarbiyah selengkap mungkin. Kalau udah lengkap tuh enak, jadi orang tuh enak, nggak usah jauh-jauh. Samarinda jauh banget sampai ke ujung Jawa sana, masya Allah. Si ya kan. Kalau ada di sini kan zen, nggak usah kemana udah. Ya, dek, nah, nah sudah. Mau di asrama makan juga nggak ada masalah, di dekat sini sama orang tuanya, atau enggak pulang balik pulang balik, masya Allah. Itu yang paling afdal. Wujudkan yang paling ideal. Barakallahu itu. Saya kira cukup sekian ya, Yang lainnya ini, wallah alam jawabannya ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan yang terpenting kita sebagai orang tua siap untuk bersinergi dengan lembaga pendidikan kita, dengan ustadz kita, dengan pengapu dakwah kita terkait dengan tarbiyah anak-anak kita dan tarbiyah anak-anak salafiyin dan sebagai orang tua memberikan andil yang maksimal untuk tarbiyah anak kita dan anak yang lainnya. بالصواب نكتفي هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله